Mitra bisnis Kwi Kiangi berpandangan, meski seluruh partai politik di tanah air mencantumkan Pancasila sebagai dasar dari visi serta misi partai, namun ironisnya tak ada satupun partai politik di tanah air yang mengimplementasikan serta memaparkan bagaimana caranya mereka bisa mewujudkan apa yang telah digariskan oleh Pancasila dalam sistem ekonomi, politik, hingga ketatanegaraan. Bahkan, saat ini, banyak oknum di tubuh partai justru memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dengan berkorupsi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yandi. Baik Pak Quick, ironis ya Pak, meski Pancasila menjadi dasar dari seluruh partai di tanah air, namun banyak oknum anggota partai yang justru melanggar apa yang telah digariskan oleh Pancasila. Iya, ya korupsi melanggar semua sila, korupsi itu kan Ya jelas sekali kan. Sekarang mengenai koperasi, coba saya cerita lagi koperasi ya. Ada satu desa yang secara tradisional itu nafkahnya dari menghasilkan susu. Itu satu keluarga punya dua ekor, satu punya tiga, satu cuma punya satu gitu. Nah, kemudian di sebelahnya desa itu didirikan pabrik oleh orang kaya yang memproses susu mentah itu, susu yang segar, hmm. diproses menjadi macam-macam produk. Susu manis, dalam kaleng, yang ini, yang itu, yang tetrapek, segala gitu. Nah, kemudian oleh karena itu kapitalis besar, harganya ditekan. Harganya dia negosiasi langsung kan, belinya langsung dari dari keluarga per keluarga gitu kan. Hmm. Sampai ada satu yang pandai. Yang pandai mengatakan gini, sekarang semua susu dipusatkan jadi satu, kita bikin kooperasi. Setuju. Nah, dia mulai mengatakan pada pabrik, harganya saya yang saya harga saya saya tentukan sekian. Anda mau jual nggak? Nah harganya itu ditentukan sampai pas, sampai lebih murah dikit dibandingkan dengan harga kalau pabrik itu beli di tempat lain, di desa lain walaupun setinggi apapun juga mendadak tingginya, pengusaha kan milih membeli. Nah, kalau pengusahanya nggak mau beli, susunya saya buang. Mau kan dia? Mau beli. Melalui kooperasi peternak susu apa ya pedagang susu ini rumah tangga rumah tangga ini kan jadi jadi mangur kan jadi kaya kan tetapi kan dikelola oleh kooperasi, mereka tidak punya kebutuhan ngambil uang uang tunainya Walaupun milik mereka yang ambil untuk makan, untuk usaha. Lah ini kan numpuk, yang diorganisasi kooperasi kan numpuk duitnya. Nah, dia terus mulai mengatakan kepada sang pabrikan yang kapitalis, pabrikmu saya beli. Dia bilang, nggak boleh ya. Kalau nggak boleh, saya sudah ini, saya punya uang bisa mendirikan pabrik sendiri loh. Itu bakal nol eh, dari kami. Ya, bertekuk lutut dijual lah. Dijual jadi kooperasi itu punya pabrik punya uang. Setelah punya pabrik, labanya berlipat-lipat, uangnya banyak sekali. Koperasinya bilang, buat apa di, menguntungkan bank? Kita bikin bank sendiri yuk. Jadilah bank sendiri itu. Boleh, itu koperasi. Akhirnya koperasi itu menjadi raksasa, dia mengatakan nggak usah sewa truk. Kita bikin armada truk sendiri, kita bikin ini, ini. Akhirnya menjadi sangat besar. Nah, banknya ini saya bukan cerita khayalan. Banknya yang di Belanda namanya Buren Burenleen Bank. Buri itu petani, koperasi. Di Jerman ada hal yang sama namanya Raiffeisen Bank. Dua itu bergabung, Ranya menjadi Ra, Burnya menjadi Bu, Rabu Bang. Demikian Quick Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.